Kali ini kita akan memulai kajian Zadul Ma'ad versi lengkap dan bukan ringkasan insyaallah taala. Kita mulai dari awalnya dari muqaddimah al-muallif yaitu muqaddimah Muallif itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala seorang ulama masyhur. Jadi kita mulai dari awal dari kitab Zadul Ma'ad fi hadiyi khairil ibad yang di dalamnya menceritakan segala hal berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhirnya. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Muqaddimah dari penulis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu Tuhan, pemelihara ya, al-alamin semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibah itu akhir. Maksudnya akhir yang baik bagi orang-orang bertakwa yaitu kelak di alam barzakh dan juga yaitu di alam barzakh maksudnya di alam kubur dan juga di akhirat. Jadi kan ada ada beberapa fase yaitu fase kita tidak ada, kemudian kita lahir menjadi ada, kemudian kita mati dan ada di alam kubur setelah alam dunia setelah alam kubur kita kembali ke atau menuju ke alam akhirat. Jadi akhir yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tak ada udwan, permusuhan kecuali 'ala zalimin terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu banyak makna dari zulm. Zulm ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya zulm itu seperti makna secara bahasanya yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di antara jenis menempat, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah sebenarnya berbuat maksiat dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung, yang besar. Jadi kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Maka dikatakan di sini wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim di antaranya orang yang suka berbuat maksiat, orang fasik, orang munafik, orang kafir dan terutama orang yang berbuat syirik. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Tidak ada sembahan yang hak disembah. Sebenarnya ya, ya. tidak ada sembahan sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sembahan al-awwalin, orang-orang yang permulaan. Yang berhak disembah oleh awal manusia dan yang terakhir al-akhirin. Orang seperti orang kita dan orang setelah kita wa qayyumus samawat wa qayyumis samawat wal ardi wal ardin pengatur langit dan bumi karena segala yang ada di langit segala yang ada di bumi dan apa yang di antara langit dan bumi pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa maliki wa maliku yaumiddin. Dan penguasa hari pembalasan. Malik yang memiliki Yaum hari ad-din. Ad-din di sini maknanya adalah pembalasan. Jadi ad-din itu kalau di dunia adalah agama. Tetapi ad-din di akhirat itu adalah perhitungan pembalasan. Allazi la fawza illa fi ta'atih. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya kemenangan itu adalah ketaatan. Dan ketaatan adalah kemenangan dan kemena ketaatan adalah yang akan menyebabkan kemenangan sejati. Wala izza illa fit tadalluli li'azamatih. Tidak ada kemuliaan kecuali merendah pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang takabur maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Orang yang meninggi, sombong akan direndahkan oleh Allah, sedangkan Allah orang-orang yang merendah hati akan ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ghinan illa fil iftiqari ila rahmatih. Tidak ada kekayaan kecuali dalam menampakkan kebutuhan kepada rahmatnya. Orang yang kaya jiwa itu adalah orang yang tidak mengeluh kepada manusia melainkan melaporkan kebutuhannya dan juga keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kaya sebenarnya. Kaya jiwa. Makanya orang-orang yang paling miskin adalah orang-orang yang selalu mengeluh pada manusia. Wala hudan illa fil istihda'i binurihi. Tidak ada petunjuk, tidak ada huda. Petunjuk, burhan kecuali dalam al-istihda binurihi yaitu mengambil petunjuk dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yaitu dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Kayak khairul hadi adalah hadi Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Dan apa yang dia sabdakan oleh Rasulullah adalah petunjuk. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran pastilah ada, adalah petunjuk. Wala hayata illa fi ridah. Nah, tidak ada kehidupan kecuali dalam keridoannya. Maksudnya adalah tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali kehidupan yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita hidup dalam kesengsaraan dan kita merasa sengsara benar-benar hati kita tidak tenang, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Maka kita harus kemudian bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga kehidupan kita menjadi tenang dan baik. Wala na'ima illa fi qurbih. Tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang sebaik-baik kenikmatan kecuali dalam kedekatan kepadanya maka berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kita kenikmatan yang kadang-kadang kita kehilangan atau sering kita kehilangan akan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut bersifat maknawi yang ada di kolbu. Kemudian wala salaha lil qalbi wala falaha illa fil ikhlasilah. Tidak ada kebaikan salah, tidak ada kebaikan lil qalb bagi hati. Dan juga tidak ada keberuntungan illa fil ikhlasilah kecuali dengan eh, selain yaitu selain ikhlas untuknya. Wa hubbih dan mengisahkan kecintaan kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer baiknya kolbu dan keberuntungan seseorang itu di apa? Di keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah dan juga bertauhid, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allazi idza uti'a syakar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah yang jika ditaati maka dia akan mensyukuri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dan sebaliknya, wa idza usiya taba wa ghafar. Dan Allah Subhanahu wa taala bila didurhakai ya, maka dia memberi taubat dan ampunan. Nah, itu bedanya. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, maha baik dan muhsin, maha maha berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala kalau ditaati perintahnya maka akan mensyukuri. Dan jika Allah Subhanahu wa taala peraturannya dilanggar, maka Allah tetap akan memberikan taubat dan ampunan kepada mereka yang bertaubat. Nah, dan selain itu wa idza du'iya ajab. Jika dipanjatkan doa akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum Maka berdoalah kalian kepadaku kepada Allah, aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi mudah bagi seorang muslim meminta kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza umila athab jika dipersembahkan amalan niscaya memberi ganjaran meskipun amalan itu kecil. Jadi amalan seperti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal meskipun sekadar atau seukuran dzarrah atom kecil dan kecil sekali maka tetap khairan yarah kebaikan baginya, ganjaran baginya. Baik, kita lanjutkan paragraf berikutnya. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته segala puji bagi Allah yang sifat rububiahnya disaksikan oleh semua makhluknya. Eh, sifat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Makhluk-makhluk Allah mereka semua mengakui akan kebesaran dan akan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa aqarrat lahu bil ilahiyati jami'u masnu'ati. Sifat uluhiyahnya yaitu sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala berhak disembah itu diakui oleh seluruh ciptaannya. Wa syahidat bi annahu Allahul ladzi la ilaha illa huwa bima awda'aha min ajaibi sun'atih dan saya turut bersaksi maaf di sini bukan saya dan mereka semua maksudnya seperti itu bukan saya di sini kalimatnya salah dan semuanya turut bersaksi bahwa dia adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya dimulai dari ajaib sunatih dari semua yang dia tampakkan berupa keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat keajaiban yang ada pada diri kalian dari organ tubuh? Kemudian penciptaan langit yang begitu besar, penciptaan bumi yang begitu luas, dan ragam dan keunikan binatang-binatang yang kita mungkin tidak bisa mensifati untuk satu binatang semua karakternya. Itu karena apa? Karena benar-benar penampakan yang Allah berikan kepada kita dari keajaiban ciptaannya itu mengharuskan kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'i ayatih. Dan juga keunikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak dari makhluk Allah yang sangat-sangat unik. Yang mungkin tidak terfikirkan kenapa bisa seperti itu dan kenapa beda dengan yang lainnya. Kemudian wa subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan pujian hanya untuknya. Ada khalqih Pujian itu sebanyak jumlah ciptaannya yang begitu banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Waridho nafsi dan dengan keridoan atau sebanyak keridoannya terhadap dirinya. Wazinata arsyih dan seberat timbangan arusnya. Wamida di kalimatih dan sepanjang dan sebanyak kalimat-kalimatnya. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته Tiada ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dalam uluhiyah, kita tahu uluhiyah itu maksudnya adalah mengesahkan Allah dari segi ibadah. Mengesahkan Allah dari segi ibadah sehingga kita tidak berbuat syirik jika kita benar-benar bertauhid uluhiyah. Mengesakan Allah berarti hanya mengkhususkan pada Allah saja ibadah-ibadah kita. Kamala la syarika lahu fi rububiyatih. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah Allah. Itu dari segi penciptaan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang membuat, tetapi Pembuatan dari manusia itu terbatas dan tidaklah manusia membuat sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya. Wala syabilah wala syabiha lahu fi dzatihi wala af wala fi af'alihi wala fi Dan tidak ada yang serupa bagi Allah baik dari segi zat yaitu dirinya tidak ada yang serupa. Wala fi af'alih dan juga dari segi perbuatan. Jadi dari segi zat tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala fi af'alih dari segi af'al jamak dari fi'il perbuatan-perbuatan Allah dari menciptakan, mengatur alam semesta. Segalanya dari keindahan-keindahan tidak ada yang bisa menyaingi dan menyamakan. Wala fi sifatih dan juga dari segi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka tangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan tangan manusia. Ya. Kemudian Wallahu akbaru kabira. Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Subhanallah artinya maha suci Allah bukrata wa asila. Bukrah artinya adalah pagi, asila petang. Di sini kita sering membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila maka kita layaknya menghafal juga maknanya. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira. Dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. wasubhanallahi subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah artinya maha suci Allah. Bukratan wa asila. Pagi dan petang wa subhana man sabbahat lahu samawati wa amlakuha Maha suci Allah Subhanahu wa taala bagi zat bagi siapapun yang bertasbih untuknya untuk Allah as-samawat langit-langit ini samawat jamak dari as-sama berarti tidak hanya satu langit melainkan tingkatan-tingkatan langit yang tujuh itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amlakuha dan para penghuninya. Wan nujumu aflakuha dan bintang-bintang dan garis-garis edarnya falak. Wal ardu wasukkanuha dan bumi dan semua penduduknya atau para penduduknya wal biharu wahitanuha dan juga lautan bihar jamak dari bahar bihar jamak dari bahar artinya laut lautan itu menunjukkan semua lautan dan juga hitan jamak dari hut artinya ikan-ikan ikan-ikan laut dan juga sungai semuanya mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wan nujumu wal jibal dan juga nujum jamak dari najm jibal jamak dari jabal nujum bintang-bintang jibal gunung-gunung ya wasyajaru wadawab dan pepohonan dan juga binatang wal akamu warrimal bukit-bukit dan anak-anak bukit wa kullu ratbin wa yabisin segala yang basah maupun yang kering wa kullu hayyin wa mayyitin dan segala yang hidup dan mati mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil dari surat Al-Isra ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura katakan oleh Allah Subhanahu wa taala tusabbihu lahu ya telah bertasbih untuknya yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala as-samawati sab' itu langit yang jumlahnya ada tujuh lapis Tujuh langit. Wal ardu dan juga bumi pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wa man fihin. Dan apa atau siapa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa immi syai'in dan tidaklah ada sesuatu pun illa melainkan yusabbihu bihamdih melainkan pasti dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kalian sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Oleh karena itu kodok pun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara kodok itu suara tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian binatang-binatang mereka juga bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian semua tidak mengerti tasbih mereka. Bahasanya beda, mereka punya cara sendiri. Ya. Tapi kita harus mengimani bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih kepada Allah kecuali makhluk-makhluk yang kafir, munafik ataupun fasik. Baik, uh, di sini masih uh, banyak sebenarnya yang harus kita pelajari dan insyaallah taala kita akan mengakhiri sampai bagian ini dan insyaallah pada esok malam insyaallah kita akan melanjutkan Bagian saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Insyaallah kajian ini akan Zadul Ma'ad akan terus ada insyaallah Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan mudah-mudahan pada pekan ini Jumat juga bisa. Tapi insyaallah mulai pekan depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis insyaallah. Kita tutup dengan doa doa kafaratul majlis dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntut ilmu meskipun dari kitab terjemahan tetapi sebenarnya insya Allah kajian ini insya Allah kajian ini jika misalnya rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki interest dalam menerjemahkan sesungguhnya kajian ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengasah skill penerjemahan karena kita memakai dua kitab satu kitab Arabik dan satu kitab Indonesia bagi yang hanya ingin membaca Indonesianya saja maka dipersilahkan dan nah itu bagus dan bagi yang ingin menambah khazanah keilmuan dan skillnya dalam menerjemahkan, maka sesungguhnya menjamak antara dua ini, Arabik dan juga Indonesia, itu sangat-sangat memperkaya Insya insyaallah taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntut ilmu dan mudah-mudahan kajian Zadul maat ini kita mulai dari sekarang dan insyaallah mungkin mungkin entah berapa tahun kita akan meneruskan kajian ini.